ibnu قال al ابن حجر العسقلاني الشافعي al الله الحديث الخامس والعشرون hadis yang ke-25 wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaghsilul mani Rasulullah SAW itu sering mencuci mani Summa yakhruju ila sholat Kemudian beliau keluar menuju ke sholat fi dzalika di dalam baju tersebut. Wa ana anzuru ila atharil ghasl dan aku melihat bekas-bekas pencucian ini di baju tersebut. Menunjukkan apa memang Rasulullah SAW bajunya itu tidak banyak. Maka tidak nunggu sampai kering dan memakai baju yang lain tidak, sudah langsung dipakai. Langsung dipakai walaupun masih ada bekas-bekas cucian. Ini menunjukkan zuhudnya Rasulullah SAW di dalam kehidupan dunia. Wali Muslim dan dalam riwayat yang Muslim Aisyah pernah bercerita juga, "Laqad kuntu asruquhu min saubi Rasulillah sallallahu alaihi farsa." Sungguh aku itu sering menggosok yaitu apa itu? Menggaruk dengan kuku. Asruk itu ada menggaruk dengan kuku. Jari menggaruk apa? Mani Rasulullah SAW itu dari baju Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam farkan dengan keras. Aku usahakan, aku garuk dengan keras. Iya, mengikis, mengikis dengan keras. Fayusolli Kemudian beliau sholat dengan baju tersebut. Sementara apa? Apakah itu sudah hilang? Belum. Wa dalam satu riwayat dari Muslim juga, laqad kuntu ahukkuhu. Sungguh aku dulu juga mengikisnya. Hok itu menggaruk, mengikis ya bisa dalam keadaan mani itu kering. Menunjukkan apa? Rasulullah SAW tidak tergesa-gesa mencuci mani. Bukan berarti beliau tidak perhatian terhadap kebersihan, alhamdulillah. Tetapi apa? Ini sebagai penjelasan bagi umat bahwasanya air mani itu tidak najis. Seandainya najis langsung apa itu wajib untuk dicuci, dibersihkan. Tapi ini sebagai pelajaran bagi umat untuk apa? Bahwasanya mani itu tidak najis, walaupun tentunya disyariatkan untuk kita cuci di Zufri aku aku kita dia dengan kukuku min sarbil dari baju beliau berarti dari hadis ini kita akan membahas tentang hukum mani manusia apakah dia itu najis ataukah tidak dan ini perselisihan yang besar di kalangan ulama yang pertama mereka berpendapat bahwasanya air mani itu najis dan ini pendapat Abu Hanifah dan Imam Malik rahimahumullah. Alasan mereka adalah hadis Aisyah yang diriwayatkan Bukhari Muslim itu. Yang mana di situ Rasulullah SAW mencuci mani. Dan tentunya mencuci itu karena najis kata mereka. Tetapi pendapat ini terbantahkan. Kenapa? Karena kata Ibnu Hajar rahimahullah taala bahwasanya mujarradul fi'il la yadullu alal wujub semata-mata perbuatan itu tidak menunjukkan wajib. Hanya saja akan menunjukkan istighfar, ya dulu ala al istighfar. Rasulullah tidak memerintahkan kita mencuci dari mani, tetapi beliau mencuci. Semata-mata beliau berbuat semacam ini tidak menunjukkan wajibnya amalan tersebut. Tetapi apa mustahab. Maka ini terbantahkan orang yang mengatakan hadis ini menunjukkan dia itu najis. Karena ini semata-mata amalan Rasulullah. Kemudian yang lebih memperkuat ini adalah apa? Riwayat Muslim juga dan hadisnya sahih. Bahwasanya apa? Bahwasanya Rasulullah SAW memakai baju tersebut dalam keadaan masih ada bekas pencucian tadi. Maka ini menunjukkan bahwasanya bekas-bekas tadi itu tidak bermasalah. Tetapi ini pendapat yang E, ini adalah pendalilan yang tidak terlalu kuat. Yang lebih kuat adalah riwayat Muslim yang lain, yaitu apa? Yang mengatakan aku menggigit mani tersebut dalam keadaan dia sudah kering di baju Rasulullah SAW. Ini menunjukkan apa? Bahwasanya Rasulullah SAW tidak tergesa-gesa mencuci dan sebagainya, bahkan membiarkan sampai kering. Seandainya dia najis, misalnya apa? Langsung dia itu dicuci, disucikan dan sebagainya. Karena kita diharamkan untuk apa? Mulazamah itu mulazamah itu najasah untuk terus menerus bersama dengan najis. Bagaimana kita orang yang apa itu ya yang diadab di alam kuburnya karena dia tidak menjaga diri dan tidak mensucikan diri dari kencing yang terkena bajunya itu. Ini menunjukkan bahwasanya air mani itu tidak najis. Ada sebagian ulama yang mengatakan bahwasanya barangkali Rasulullah SAW tidak tahu. Kita katakan Mungkin Rasulullah tidak tahu, tetapi seandainya itu terjadi, langsung akan datang wahyu dari Allah. Seperti hadis Abi Sa'id Al-Khudri, yang para sahabat sedang sholat, ini hadisnya Imam Ahmad dan Abu Dawud, hadisnya Sahih. Imam eh, kemudian Rasulullah sedang sholat bersama para sahabat, kemudian Rasulullah melepaskan sendal beliau, slipper beliau dan melemparkannya. Para sahabat semuanya ikut melemparkan itu. Kemudian setelah selesai Rasulullah bertanya, apa yang menyebabkan kalian melemparkan sendal-sendal kalian, slipper kalian itu. Mereka mengatakan, Ro'ainaka sa'atazali. Kami melihat Anda juga melemparkan itu. Ini menunjukkan apa cepatnya para sahabat untuk menjalankan ajaran Rasulullah. E, mengikuti amal Rasulullah. Rasulullah mengatakan, Ya Ani Jibril wa Ini an-nabi. Eh, an-nabi, eh, apa itu sendal itu? Anda lupa lafaznya. Eh, an-nabi khufi ada. Huk atau hidah Jibril datang dan mengabarkan kepadaku bahwasanya di salah satu dari sepatuku atau sendalku itu ada kotoran. Maka aku langsung membuang itu, langsung melemparkannya. Ini menunjukkan bahwasanya Rasulullah SAW tidak mungkin berdiam diri dari najis kalau beliau tahu. Kalau tidak tahu, Allah dan Rasul, Allah dan malaikat yang akan memberitahu itu. Ini menunjukkan bahwasanya mani itu tidak najis. Maka sampai Rasulullah SAW membiarkan sampai dia itu kering kering di baju beliau. Padahal kemungkinan beliau menggunakan itu untuk sholat dan sebagainya. Makanya yang dirajihkan oleh Imam Ahmad dan Imam Syafi'i adalah bahwasanya air mani itu, mani manusia itu tidak najis. Dan masih ada beberapa sisi pendalilan yang lain. Dan bukti yang menunjukkan bahwasanya mani tidak najis adalah perbedaan perlakuan Rasulullah terhadap mani dengan ketika memperlakukan masalah apa darah haid. Untuk darah haid Rasulullah mengatakan apa itu? Tahut tuhu, summa takrutuhu bil ma' summa tanggahut. Yaitu engkau siram dia dengan air dan engkau apa? Engkau ya, apa tadi namanya gosok. Engkau kikis dengan kuku. Kemudian engkau siram lagi dengan air. Dan seterusnya itu. Menunjukkan apa? bahwasanya kalau dia itu najis maka betul-betul diusahakan keras untuk kita mencucikannya. Sementara untuk mani Rasulullah tidak berbuat demikian. Padahal ini adalah kes yang banyak terjadi terutama di zaman sahabat yang yang bajunya itu kurang. Seandainya itu najis, misalnya Rasulullah nyuruh untuk segera segera apa dicuci. Jadi yang bajunya banyak bisa ditunda nanti, diletakkan di mungkin di apa itu tempat untuk dicuci dan sebagainya. Dan ini pula yang dirajinkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, Imam Ibnu Qayyim, Imam Ibnu Utsaimin dan yang lain-lain bahwasanya dia itu tidak najis. Dan ini juga yang dirajinkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah bahwasanya memang mani manusia itu tidak najis. Hanya saja jelas dia itu adalah benda yang menjijikkan, mimma inmahin, air yang hina, jijik jelas. Maka apakah kita disunahkan untuk mencucinya? Jelas. Rasulullah mempraktekkan itu. Maka disunahkan untuk kita mencucinya. Bukan karena najis, tetapi karena apa? Dia sesuatu yang mustahzar ya menjijikkan. Oh, yes. Iya. Adapun kesi yang berikutnya, bagaimana dengan air mani binatang? Binatang, bagaimana air mani mereka? Ini juga para ulama berselisih pendapat. Bahkan dari kalangan yang sendiri terbagi menjadi tiga. Yang pertama mereka mengatakan bahwasanya semuanya suci kecuali air mani anjing dan air mani babi. Apa alasan mereka bahwasanya dan ini pendapat yang benar yang pertama ini. Semuanya suci kecuali air mani anjing dan air mani babi. Apa alasan mereka? Alasan para ulama Syafi'iyah karena air mani itu keluar dari binatang yang suci. Karena kita sudah lewat bahwasanya apa yang rojih binatang-binatang itu suci kecuali yang didatangkan dalil tentang apa anjing dan babi itu. Dan juga binatang itu tercipta dari dari air mani. Maka niscaya dia itu adalah suci. Sebagaimana air mani manusia. Air mani manusia muncul dari orang yang dari manusia dan manusia itu suci dan manusia juga tercipta dari apa? Dari air mani. Sementara Allah Subhanahu wa taala telah memuliakan manusia. Manusia tidak diciptakan dari benda najis, tapi dari apa? Benda yang suci. Hanya saja ada beberapa cairan yang Allah Ta'ala tetapkan memang dia itu najis. Ini pendapat yang pertama dan itu yang benar. Pendapat yang kedua, yang mengatakan semuanya najis. Air mani binatang semuanya najis. Kenapa? Karena dia itu berasal dari sisa-sisa makanan yang telah berubah. Hanya saja yang dihukumi bahwasanya dia itu adalah air mani itu sendiri hanyalah air mani manusia. Kenapa? Karena tingginya kehormatan manusia dan kemuliaan manusia. Dan ini tidak didapatkan di para binatang. Ini pendapat yang kedua. Pendapat yang ketiga, mereka mengatakan untuk binatang yang boleh dimakan dagingnya, maka air mani yang suci. Adapun yang dagingnya itu tidak boleh dimakan, maka air maninya itu najis. Tetapi apa? Masalah ini tentunya perlu jalur yang membagi semacam ini. Adapun yang dirajihkan oleh Imam Nawawi rahimahullahu taala adalah apa? Bahwasanya dia itu suci. Selama tidak ada dalil yang menyebutkan dia najis, maka dia itu suci. Dan ini juga pendapat para ulama Hanabilah sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Marjawi di dalam kitab Al-Insaf. Sekarang bagaimana dengan cairan-cairan para wanita, cairan yang keluar dari kemaluan wanita itu yang bukan kencing dan bukan berak, dan bukan apa? Bukan darah haid ataupun darah nifas, bukan darah, karena cairan. Uh, eh, Al Imam Nawawi rahimahullah taala dalam Syarhul Muhadzab beliau menyebutkan yang terkenal dalam fikih dikatakan sebagai cairan wanita adalah air yang putih yang terkadang dia itu dikira dia itu mazi apa pertengahan antara mazi dengan apa dengan keringat. Kadang orang ragu ini madhi ataukah keringat. Maka itu yang dikatakan sebagai cairan wanita. Kalau jelas-jelas sifatnya adalah sifat madi, maka madi itu memang apa? Najis. Sebagaimana nanti, nanti akan kita lewati insya Allah dari hadis Ali bin Abi Thalib itu. Madi itu najis. Sementara keringat jelas dia itu adalah suci. Sementara cairan wanita ini dia sifatnya agak mirip. Pertengahan dari dua perkara tadi. Oleh karena itulah maka para ulama berselisih pendapat Pendapat yang pertama mengatakan dia itu najis. Alasannya eh, ini adalah pendapat Imam Syafi'i dan satu riwayat dari Imam Ahmad. Alasan mereka adalah hadis yang datang di Bukhari Muslim diriwayatkan eh, datang dari hadis Bukhari bin Ka'ab diriwayatkan Bukhari Muslim yang mana beliau mengatakan ya Rasulullah idza jama'a rajulul mar'ah salam yunzil ya Rasulullah kalau seorang pria itu menggauli istrinya, tapi dia tidak sampai mengeluarkan mani. Bagaimana ini? Ya gusilu ma masal ataminhu. Hendaknya dia mencuci bagian dia, ya, dia menyentuh wanita. Maksudnya apa itu? Yaitu kemaluannya itu, iya. Itu aja cukup dicuci, tidak perlu mandi. Sumaya tawadok wa yusoli. Kemudian dia wudhu dan sholat. Cukup bagian ujungnya itu yang dicuci. Makanya kata mereka, ini menunjukkan apa? Bahwasanya cairan wanita itu najis. Kenapa? Karena rata-rata dia akan terkena cairan tersebut. Eh, laki-laki itu. Adapun pada bagian kedua mengatakan cairan wanita itu suci. Dan ini adalah pendapat yang soheh dari ulama pengikut Imam Ahmad bin Hambal. Dan ini adalah yang paling soheh dari pendapat Imam Syafi'iyah, eh, dari para ulama Syafi'iyah dan yang dibenarkan oleh Imam Nawawi. Ini menunjukkan apa? Bahwasanya Imam Nawawi walaupun beliau dari Syafi'iyah, beliau tidak taklid kepada Imam Syafi'i. Bahkan beliau dan para a'imah Syafi'iyah yang lain banyak yang memilih pendapat yang lain kalau yang nampak dari dalil adalah menyelisih pendapat Syafi'i. Dan ini adalah memang nasihat Imam Syafi'i. Ila sami'tum qawli aqulu qawlan ukhalifu kalaman Nabi sallallahu alaihi wasallam fa'lam anna qalbi anna aqli qad dhahab kalau kalian mendengar aku mengucapkan, suatu perkataan yang menyelisih sabda Rasulullah, maka ketahuilah hanya asalku telah hilang. Dalam bilang yang lain, Syafi'i mengatakan apa? Fatru qawli wa kudu. Fatruku qawli wa kudu min kalamin Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tinggalkan ucapanku dan ambil sabda Rasulullah SAW. Maka inilah yang namanya apa? Pengikutan yang benar. Bukan pengikutan sesuai dengan hawa nafsu, tetapi mengikuti dengan cara yang benar. Baik, ini juga yang dikuatkan oleh Imam Ibnu Mulakin dari kalangan Syafi'iyah. Syekh dari siapa? Ibnu Hajar. Bahwasanya cairan wanita itu yang benar adalah dia suci. Dalilnya apa? Dalilnya adalah hadis Aisyah yang ada di dalam bab ini. Bahwasanya apa? Eh, pada saya cukup cukup sampai di sini. Walaupun di sini ada kalam yang panjang, tapi kesimpulannya itu. Dan ini juga yang dirajihkan oleh siapa? Imam Ibnu Utsaimin rahimahullah taala. Dan juga alasan Ibnu Mulakin adalah bahwasanya seandainya dia itu najis, niscaya di sini akan menimbulkan rasa berat dan kesusahan yang besar bagi para wanita. Karena apa? Karena rata-rata wanita itu mengalami ujian yang besar dalam masalah ini. Sering keluar cairan dari dia. Makanya banyak sekali soal-soal yang datang kepada ulama terkait dengan ini cairan wanita itu. Makanya sementara asal dan prinsip syariat menunjukkan apa? Al-masyaqqah tajlibut taisir. Kesulitan yang ada itu akan mendatangkan kemudahan. Yuridullah bikumul yusir wala la yuridu bikumul usr. Allah menginginkan kemudahan untuk kalian dan tidak menginginkan kesulitan. Maka manakala perkara ini banyak dialami oleh para wanita, maka yang benar adalah dia itu tidak apa? Tidak najis. Yang benar dia itu suci. Seandainya dia najis, dalam keadaan wanita banyak mengalami ini, ini saya Rasulullah menjelaskan dan menyuruh untuk berhati-hati dengan kehati-hatian yang luar biasa, tapi Rasulullah tidak menyuruh demikian. Adapun untuk hadis uh, Ubay bin Kaab yang disebutkan itu, maka kemungkinan adalah dicucinya itu bukan karena kemaluan laki-laki tadi terkena cairan wanita secara umum, tetapi terkena apa? Terkena mazi dari wanita itu. Sementara apa? Memang wanita itu lebih banyak madinya daripada laki-laki. Ada sedikit godaan biasanya apa? Keluar. Dan ini adalah kebaikan dari Allah Ta'ala untuk wanita. Untuk apa? Pelumas. ya tidak kesakitan. Makanya barangkali Rasulullah SAW menyuruh yang demikian tadi. Hadis siapa tadi? Ubay bin Ka'ab. Adalah untuk apa? Dikarenakan kemaluan tadi terkena madi. Bukan terkena cairan yang lain. Baik. Ilahuna wallahu ta'ala Allah. حديث عوامري وفي النص لا نجيب